al mushahidun al-kiram para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini dan selanjutnya insyaallah kita ingin membaca satu kitab yang ada di hadapan saya sekarang yang berjudul Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhi ad-din wa fahmihi wal 'amali bihi wad da'wati ilayh cukup panjang memang uh, judul bukunya dan buku ini berkaitan dengan manhaj ahlus sunnati wal jamaah dalam banyak hal. Prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah dalam banyak hal. Dan pengarang di sini menyebutkan ada 96 bab berkaitan dengan manhaj. Dan insyaallah di setiap pertemuannya kita berusaha untuk membahas satu bab Artinya per setengah jam dengan satu pertemuan ini kita akan bahas satu bab dan mudah-mudahan yakni kita diberikan diberikan umur panjang untuk bisa menyelesaikan yakni kitab ini tentunya yang sangat bermanfaat. Pengarang bernama Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah masih hidup beliau tentunya di atau dari Kuwait. Dan sebelum kita membahas bab-bab tersebut kita akan menyebutkan pada pertemuan pertama ini berkaitan dengan judul buku dan juga mukaddimah dari pengarang berkaitan dengan keterangan singkat tentang apa yang beliau karang ini. Dan tentunya yani, kitab ini mudah didapat siapapun di antara pemirsa yang ingin membaca bersama saya silahkan di-download bahkan mungkin di website pribadi beliau juga ada silahkan googling Faisal bin Qazzar Al-Jasim maka akan ditunjukkan kepada website pribadi beliau dan pilih buku ini Idahul Mahajjah في بيان سبيل السلف في أخذ الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه إيضاح المحجة إيضاح keterangan penjelasan Al-Mahajjah secara bahasa Al-Mahajjah adalah at-tariq jalan Dan untuk lafaz atau kata ini ada di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas al-mahajjah. Aku tinggalkan kalian di atas al-mahajjah ay at-tariq. Imam Al-Munawi menyebutkan riwayat eh, Muslim tentunya hadis ini. Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menyebutkan al-mahajjah jaddatut tariq atau at-tariqul jayyid. Jalan yang baik dan disebutkan keterangan oleh para ulama jalan yang baik adalah awsatuha jalan yang pertengahan untuk kasus bahasan kita tentunya ya dalam masalah agama. Artinya tidak hulu berlebihan dalam banyak hal. Tidak ifrat berlebihan atau juga juga tidak tafrid. Tidak berlebihan atau tidak mengurangi. Tidak sampai level menyanjung dan menuhankan atau bahkan menistakan. Jadatut tariq jalan yang baik untuk maksud al-mahajjah al-baydha, jalan yang putih, jalan yang baik itu adalah yang tengah-tengah. Kata Nabi Muhammad SAW, Taraktukum ala al al bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang baik di atas jalan yang lurus. Lailuha kana hariha kata Nabi Muhammad SAW malamnya seperti siangnya sangat jelas. Kata para ulama sangat jelas. Karena memang Nabi Muhammad SAW tidak Allah wafatkan sampai Allah menyempurnakan agamanya. Jelas tidak ada yang kurang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga diantara makna kemaksuman untuk Nabi kita Muhammad SAW, yaitu berkaitan dengan wahyu. Ketika menerima wahyu, Nabi Muhammad pasti hafal, kecuali Allah hendaki dia lupa. Ketika menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad pasti menyampaikan semua. Jelas. Malamnya seperti siangnya, karena begitu jelas Ridu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Bahkan disebutkan keterangan Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan tentang Al-Mahajjah Al-Bayda tariqatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim jami'an yang namanya Al-Mahajjah jalan Al-Mahajjah Al-Bayda, jalan yang putih, jalan yang baik adalah jalannya Rasulullah. Jalan yang ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa immatul kaum wa immatul muslimin dan tentunya para imam kaum muslimin yang mengikuti jalan tersebut adalah Al-Mahajjah. Jadi judul bukunya Idahul Mahajjah. Penjelasan, keterangan, detail tentang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idahul Mahajjah fi bayani sabil salaf. Keterangan dan penjelasan tentang jalan as-salafus salih dan bab pertama pada kitab ini adalah tentang makna as-salaf. Kita tentunya akan pending di pertemuan yang lain atau pekan depan. Apa itu as-salaf? Siapa itu mereka as-salafus saleh? Pekan depan Allah. Karena untuk pertemuan sekarang saya hanya jelaskan judul buku dan kemudian muqaddimah dari pengarang. Idahul Mahajjah keterangan penjelasan untuk jalan as-salafus salih fi akhdhi din dalam bagaimana mereka mengambil agama ini wa fahmi bagaimana mereka memahami agama ini wal amal bihi wal amal bihi dan bagaimana mereka mengamalkan agama ini wad da'wati ilaih dan bagaimana mereka mendakwahkan agama ini kepada agama ini Makanya tadi saya sebutkan di awal setelah saya hitung, beliau menyebutkan di sini 96 bab, semuanya berkaitan dengan prinsip. Berkaitan dengan akidah individu kita masing-masing. Prinsip terhadap para pelaku dosa. Beberapa bab berkaitan dengan prinsip terhadap pemerintah. Beberapa bab berkaitan dengan prinsip interaksi kita dengan orang yang menyimpang atau tidak sepaham dengan kita dan yang lainnya dan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. al mushahidun al-kiram. Berikut saya bacakan sedikit perkataan Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkaitan dengan makna sabda Nabi Muhammad SAW al-mahajjah al-bayda. Kata beliau, "Wahya tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam" wa ashabihi wa salafil ummah. Maksud dari al-mahajjah adalah jalannya Rasulullah dan para sahabat dan salaful ummah, orang-orang terdahulu umat ini identik dengan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi terbaik umat ini. Hadhihi al-mahajjah wa tariq يجب على 'ala أن khalafi yaslukuhu wa yasiru ma'ahu iqtida'an bil qudwatil 'uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia yang dinamakan al-mahajjah atau jalan yang wajib kepada semua kita umat yang datang belakangan al-khalaf ayasluku wajib atas kita untuk menapakinya, menjalani, Wa rumahu dan mengikuti, menapaki, menjalani bersama Nabi Muhammad SAW dan salaful ummah iqtidaan bil qudwatul uzma Rasulullah SAW mengikuti suri tauladan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi ridwanullahi alaihim jami'an mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an wa bi a'immatil muslimin dan juga para imam kaum muslimin dan dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna hal Al-An'am 153 wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassa'akum bihi dan bahwasanya ini adalah jalan yang lurus maka ikutilah ia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain niscaya kalian akan tercerai berai dari jalan Allah Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khattan, thumma qala hadha sabilullah." ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih suatu hari kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi Muhammad SAW membuat garis yang lurus di hadapan kami di tanah tentunya kemudian beliau bersabda inilah jalan Allah kemudian beliau membuat garis-garis di bagian kanannya dan juga kirinya Kemudian beliau bersabda, Hadis subul." Ini jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan itu ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia. Menyuruh kepada jalan selain jalan Allah. Menyuruh kepada jalan yang menyimpang. Menyuruh kepada jalan yang sesat. Kemudian beliau membaca firman Allah ini. Firman Ta'ala, kemudian Nabi Muhammad membaca, Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Ini kurang lebih keterangan berkaitan dengan judul buku Ibahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf. Keterangan jalan para salafus salih Bagaimana mereka mengambil agama ini? Bagaimana mereka memahami agama ini? Bagaimana mereka mengamalkan agama ini? Dan juga tentunya mendakwahkan agama ini. Wallahu a'lam bisawab. Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala. Berikut saya ingin sebutkan muqaddimah kitab ini <clears throat> karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'alal mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus rahmat untuk semesta alam dan juga kepada para sahabatnya, keluarganya, semuanya. Amma ba'd kata beliau, "Fahadha kitabun fi bayani sabilin wa tariqi salafi fi akhdhi ad-din wa fahmihi wal 'amali wal 'amali bihi wad da'wati ilayhi." وهو ما يعبر عنه أحيانا بالمنهج السلفي وهو الجانب العمل التطبيقي من عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر وجزء من عقيدتهم ومنهجهم كتاب إيه كتاب اليوم adalah menerangkan akan jalan jalan as-salaf bagaimana cara mereka mengambil agama ini memahaminya mengamalkannya dan mendakwahkannya siapa itu salaf pekan depan insyaallah tapi untuk sekarang minimal as-salaf identik dengan Nabi Muhammad itu sendiri dan tiga generasi pertama umat ini sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kitab ini kata beliau menerangkan bagaimana jalan salafus salih. Bagaimana cara mereka mengambil agama ini, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Yang biasa diistilahkan dengan manhaj salafi cara beragama, metode beragama salaful ummah. Salaf orang-orang terdahulu. Identik dengan Nabi Muhammad dan tiga generasi pertama umat ini. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Apakah kemudian kebaikan itu hanya terkurung, terbatas kepada tiga generasi pertama? Tentu tidak. Tapi kebaikan akan selalu berkurang dan menyusut. Jadi kitab ini menerangkan tentang jalan salafus salih yang biasa dikenal dengan al-manhaj as-salafi, metode beragama menurut yakni salaful ummah. Salaf orang-orang terdahulu. Ketika disebutkan ditambahkan dengan ya nisbah di ujungnya siapapun yang belajar bahasa Arab pasti mengerti itu penisbatan dan ini bukan ormas dan ini bukan madhab ketika seorang kemudian disebutkan salafi berarti itu penisbatan kepada salafus salaful ummah Nabi Muhammad SAW para sahabatnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Metode beragama, cara beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bawah ormas apapun Anda, di bawah yayasan naungan yayasan apapun Anda, kalau cara beragama Anda, cara Anda memahami agama ini seperti pemahaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya, maka Anda salafi. Jangan kemudian seakan-akan ini adalah sebuah kelompok, enggak. Siapapun Anda. Ketika cara beragama Anda mengikuti Nabi Muhammad SAW, cara memahami agama ini, Anda mengikuti para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi alaihim jami'an, Anda salafi. Pahami sebuah istilah. Tapi tentunya siapapun di antara kita kemudian tidak menisbatkan dengan nama, penamaan nggak penting sebenarnya. Yang penting praktek. Apakah betul selama ini yang kita pahami dari agama ini seperti yang Nabi Muhammad ajarkan? Yang kita pahami akan agama ini seperti pemahaman para sahabat, bukan pemahaman kita pribadi. Ketika itu terjadi, maka Anda di jalan as-salafus salih, maka Anda memiliki manhaj as-salafi. Wa huwa amal at Dan ini lebih kepada sisi praktek dari manhaj itu sendiri dari prinsip akidah ahlu sunnati wal jamaah prinsip akidah ahli hadis wal athar dan inilah bagian dari akidah ahlu sunnah wal jamaah kata beliau والذي دفعني للكتابة في هذا الكتاب dan yang mendorongku untuk menulis kitab ini ما رأيته من مسيس الحاجة إلى بيان هذا الجانب الأقدي العملي المهم karena aku memandang begitu pentingnya untuk menerangkan sisi akidah praktek dan manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam والذي زلت فيه أقدام كثير من الفرق والجماعات Di mana tak banyak tergelincir, terpleset, tersandung? Orang-orang yang kemudian menisbatkan dirinya pada Islam, kelompok-kelompok tertentu, jamaah-jamaah tertentu dalam Islam, mereka banyak tergelincir dalam hal ini. Metode beragama Nabi Muhammad SAW dalam hal akidah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan praktiknya dalam hal akidah. Wa ma'alimuhu ala ba'din. Wa ma'alimuhu ala ba'di man yantasibu ila manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan pilar-pilarnya itu sudah tersamarkan dengan orang-orang yang sebutkan mereka menisbatkan diri kepada ahlus sunnah. Semua mengatakan ahlus sunnah. Tapi kok prakteknya beda? Semua mengatakan ahlus sunnah, tapi kok prakteknya jauh menyimpang? Kata beliau, di antara yang mendorong saya menulis kitab ini, karena beliau sangat beliau memandang sangat pentingnya untuk menerangkan prinsip aqidah Nabi Muhammad SAW di mana sekarang kata beliau? Sekarang maksudnya buku ini ditulis oleh beliau tahun 2009, sudah lama. Sekarang pilar-pilar agama itu sudah tersamarkan dengan orang-orang yang mengatasnamakan mereka ahli sunnah tapi kemudian praktek ibadahnya menyimpang praktek akidahnya menyimpang kita fokus pada akidah mohon maaf idzanna ba'duhum ketika sebagian mereka منيبة أن كل من وافق السلف في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وفي باقي أركان الإيمان فإنه سلفي ولو خالفهم في المسائل المتعلقة بحقوق ولاة الأمور أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أو الموقف من البدعة والمبتدئة Kenapa tadi beliau sebutkan sangat penting menerangkan prinsip Nabi Muhammad SAW dalam hal akidah ini? Karena sekarang pilar-pilarnya sudah tersamarkan dengan orang-orang yang mengatasnamakan ahlu sunnah, tapi prakteknya berbeda. Ketika mereka mengira bahwasanya, ketika siapapun orang yang mencocoki salafus salih Nabi Muhammad dan identik dengan tiga generasi pertama ini siapapun orang yang menyepakati mereka cocok dengan mereka dalam hal tauhid rububiyah tauhid uluhiyah tauhid asma sifat atau mencocoki mereka dalam hal rukun iman rukun Islam maka dia adalah salafi maka dia adalah pengikut Nabi Muhammad walaupun misal mereka menyelisihi selalu saleh dalam hal bagaimana bersikap kepada pemerintah, bagaimana amar kaidah amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana berdakwah kepada Allah, bagaimana sikap terhadap ahlul bid'ah dan yang mendakwahkan bid'ah. Ini nggak penting bagi mereka. Yang penting kalau sudah misalnya ini yang disebutkan dengan pilar yang tersamarkan tadi. Yang penting kalau orang itu sudah tauhid rububiyah, tauhid tauhidnya sudah bagus, rububiyah uluhiyah asma sifat. Kemudian bahasan tentang cabang-cabang keimanan dan keislaman, oke, okay, berarti dia sudah benar. Walaupun bisa sikap pada pemerintah berlebihan menuhankan atau naudzubillah melecehkan, nggak masalah. Atau ketika amar ma'ruf dan mungkar, ada kemungkaran, adalah biarin. Atau berlebihan. Nah, ingkari aja tuh, habis semuanya. Atau dalam berdakwah. Silakan dakwah apapun. Enggak perlu dimulai dengan tauhid. Dakwah apa aja, yang penting dakwah. Atau enggak apa-apa membaur dengan semua para pelaku kebid'ahan. Mereka mengira itu adalah bagian dari cabang yang tidak mengapa. Selama orangnya sudah bertauhid, enggak. Inilah lebih kata beliau. Inilah pilar yang tersamarkan itu. Orang kalau sudah tauhidnya bagus, rukun ilmu, rukun Islamnya bagus, cabang-cabang harus seperti praktik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi saya sebutkan di awal, ada dia Ja'adatut tariq satu e awsatuha. Kata Imam Al-Murawi, Al-Mahajjah adalah jalan yang baik itu jalan pertengahan. Sikap anda atau sikap kita kepada para dosa besar gimana? Sikap tengah-tengahnya? Bukan kita kemudian full loyal atau kemudian kita nggak berteman sama sekali. Nggak gitu. Harus tengah-tengah sikap kepada pemerintah, sikap ketika amar ma'ruf mungkar, apa yang harus di, diprioritaskan ketika berdakwah, semua itu adalah Muhammad ada. Al-musyahidin al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa immatu ahli sunnati wal jamaah qad bayanu hadha al-janib al-muhim fi kutub al-mu'taqad al-mukhtasarah wal mutawwalah la yakadu yakhlu minha kitabun min kutubihim. Dan para imam ahli sunnah wal jamaah mereka telah menerangkan sisi ini, sisi akidah dari metode beragamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari kalangan yang ringkas atau kalangan yang luas atau panjang. Bahkan dari semua karangan mereka para imam, contoh misalnya Imam Syafi'i atau imam yang lain, dari banyak kalangan mereka, mesti mereka bahas satu ini. Dalam kalangan mereka, bagaimana manhaj Nabi Muhammad SAW dalam hal akidah. Kama afrada ba'du a'immati kutuban khasah fi ibraj hadal janib atau ba'di. Sebagaimana para imam, mereka telah mengarang kitab khusus untuk memunculkan khusus, menampilkan khusus mengarang berkaitan dengan manhaj Nabi Muhammad SAW, metode beragama Nabi Muhammad SAW dalam perkara akidah. Kama istafadha fi dzikri hadzal bab ashabul ummahat fil mu'taqad. Sebagaimana telah banyak buku berkaitan dengan sisi ini bahasan tentang prinsip Nabi Muhammad SAW dalam hal akidah dan dikarang oleh para yakni ulama senior. Seperti Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah bahkan disebutkan Al-Bukhari مثلا قد ذكر كثيرا من الأبواب المتعلقة بهذا الجانب الأملي من معتقد السلفي في صحيحه bahkan Imam Al-Bukhari bahwa telah menyebutkan banyak bab yang berkaitan dengan sisi amal, sisi praktek dalam akidah ah, Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab sahihnya. Wa afrada kitaban bi'unwan, bahkan beliau menyebutkan satu kitab khusus dengan judul Kitabul I'tisam bil Kitab Sunnah. Kitab berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karangan Imam Bukhari bahkan. Kemudian beliau sekarang menerangkan bagaimana metode pengarangan dan saya akan tutup dengan hal tersebut. Dan kata beliau, "Waqad hawaltu isti'aba 'amatil masail allati tamassul hajat ila bayaniha wa ibraziha." Dan aku kata beliau telah mencoba yakni mengumpulkan masalah-masalah yang umum yang sangat butuh untuk diterangkan, sangat butuh untuk ditampilkan. Waqtafaitu bi kulli babin bi dzikri ma yadullu 'ala al-mas'alah al-mubawwad laha min al-kitab was sunnah wa ba'd al-athar. Dan aku mencukupkan diriku dalam setiap babnya berkaitan dengan bab tertentu saya menyebutkan firman Allah sabda Nabi Muhammad dan asar entah itu para sahabat atau perkataan para ulama dan seperti itulah yang kita akan dapatkan nanti insya Allah kalau ini berjalan panjang. Dalam setiap bab, satu ayat atau dua, satu hadis atau dua, kemudian perkataan sahabat, dan kemudian perkataan para ulama. Empat ini. Setelah itu baru kemudian kata beliau, Suma aqabtu dhalika biqdatil masail al-mustanbatah min al-bab wallati hiya al-maqsad wal Dan kemudian setelah menyebutkan ini metode pengarangan beliau, setelah aku menyebutkan dalam setiap bab firman Allah, sabda Nabi Muhammad, asar para sahabat atau perkataan seorang alim, maka setelah itu aku akan tambahkan dengan faedah yang bisa kita ambil dari firman Allah tersebut, sabda Nabi Muhammad tersebut dan asal para sahabat atau para ulama setelah mereka. Dan itulah tujuan dari kitab ini. Bagaimana kita mengambil ibrah Bagaimana kita mengambil pelajaran? Bagaimana kita mengambil faedah dari firman Allah, sabda Nabi Muhammad, atar para sahabat atau para imam? Nah, kemudian beliau menyebutkan berkaitan dengan takhrij hadis dalam kitab ini. Wa amma ma yata'allaqu bi takhrij al-ahadits wal athar. Sedangkan berkaitan dengan takhrij hadis-hadis dan juga athar pada kitab ini, fa in kana al-haditsu al-atharu fi sahihaini aw ahadihima fa inni aktafi azwihi ilaihima. Metode beliau kalau misalnya asar ter, hadis tersebut, asar tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka beliau akan sebutkan langsung ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini prioritas beliau. Fa in akhrajahu ashabus sunani al-arba'ah wa Ahmad iktafaitu bil azwi ilaihim. Juga kalau misalnya hadis tersebut, asal tersebut diriwayatkan oleh ashabus sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai bin Majah dan juga ditambahkan dengan Ahmad, maka saya juga akan merujuk kepada mereka. Metode takhrij hadis dalam kitab ini. Kama anni aqabtul ahadith allati laysat fi sahihaini bihukm al-Imam Al-Albani. Juga aku akan tambahkan kata beliau, kalau misalnya hadis yang aku sebutkan itu tidak atau eh, tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim, tidak dikeluarkan dalam Bukhari atau Muslim, misalnya Ashabus Sunan dan yang lainnya, kitab-kitab musnad, maka aku akan menambahkan takhrij dan juga penilaian Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani tentang hadis tersebut. Sahihkah, hasankah, dhaifkah? Wallahu as'alu ayyaj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhihi. Maka aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga amal ini ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mubarakan nafi'an ibadah menjadi amal yang diberkahi, bermanfaat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semua kita pembaca. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yakni wali untuk hal tersebut dan mampu untuk memberikan berkah kepada semua kita yang belajar ilmu agama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu wa ala alihi wa ashabi ajmain. Dan salawat serta salam kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya dan juga keluarganya semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kurang lebih mukaddimah berkaitan dengan kitab yang akan kita baca yang berjudul Ibahul Hajjah fi bayani sabili salaf fi akhdhi Dini wal Amal bihi wal da'wati ilaihi fi, fi akhdhi ad-din wa fahmihi wal 'amal bihi wa da'wati ilaih karangan Syekh Jadi lebih kepada kenapa beliau mengarang, bagaimana yakni uh, eh, yakni metode karangan beliau dan apa fokus beliau dalam buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat salah dan khilaf. Saya mohon maaf insyaallah di pertemuan-pertemuan mendatang yang kita sebutkan tadi 96 bab yang akan kita bahas dari kitab ini semua berkaitan dengan prinsip akidah ahlu sunnati wal jamaah dalam banyak hal. Wallahu a'lam bishawab. <clears throat> Mudahan bermanfaat salah dan khilaf eh, saya mohon maaf. Mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada semua kita. Uh, Eh, saya di sini teman-teman kru yang juga kemudian bekerja dan semua al-musyahidun al-kiram para pemirsa di luar sana yang aktif di live Facebook dan juga YouTube. Allah Subhanahu wa taala mudahkan panjangkan umur kita hingga kita bisa selesaikan kitab ini dan tentunya seorang muslim memiliki manhaj yang baik, metode beragama yang baik sesuai dengan Nabi Muhammad SAW dan paham para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an.